محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني رحمكم الله Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus walladzina kasabu sayiat jazaa'u sayiatin bimithliha wa tarhaqum dhillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughsiyat wujuhum qit'am minal laili mutlima ulaika ashabun narihum fiha khalidun dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek maka akan mendapatkan balasan kejelekan yang setimpal dengan itu watarhakum zillah dan mereka akan diliputi dengan kehinaan Masa muslimin rahimakumullah kita mengetahui bahwa manusia terliputi dengan banyaknya dosa-dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at Setiap bani Adam senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan mereka-mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan ya bani Adam Innakum tukhti'una ana al-layl wa ana al al-nahar wa ana firu dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai Banu Adam, itu manusia. Kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari. Maka hendaknya kalian senantiasa meminta ampunan kepada diriku Nisayu, nisaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia terliputi dengan perbuatan dosa-dosa. Dan kalau terus-menerus dilakukan perbuatan dosa tersebut, maka dia akan mengalami kehinaan, baik itu di dunia ataupun nanti pada yang kiamah. Ka'annama usyat ujuhum kita'am minal lima. Seakan-akan muka-muka mereka itu <clears throat> adalah kepingan-kepingan dari gelap gulita, malam yang gelap gulita. Ulaika sabun narim fiyah khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Oleh itulah Seharusnya kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya permintaan ampun ada kaitannya dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan kezaliman-kezaliman yang telah dilakukannya. Baik itu ghibah namimah baik itu mengambil hartanya, baik itu menjatuhkan derajatnya, ataupun yang lainnya, harus meminta keridhaan kepada orang-orang yang telah didoliminya. Walaupun dia setiap hari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selama kezaliman kepada manusia itu belum terselesaikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Lain halnya, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenarnya niscaya Allah akan mengampuninya Allah yaghfiru dzunuba jami'a sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah Lalu, langkah apa yang kita tempuh untuk bisa terampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan? Para ulama menyebutkan, bahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sebelumnya telah menyebutkan perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa itu sendiri. Di antaranya mereka-mereka yang berupaya untuk melakukan sholat lima waktu dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam hadis Abi Hurairah Muslim Rasulullah SAW menyatakan ala adlukum ala ma yahmullah bi khataya wa yarfa bihi darajah qalu bala ya Rasulullah Qala sallallahu alaihi wasallam isbagul wudu al makarih wa katrah al khuta ila al masajid wa intidhar as salah ba'da as salah wa dhalikum ribat wa dhalikum ribat Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menyatakan tentu wahai Rasulullah maka Rasulullah melanjutkan ucapannya hendaknya kalian berupaya untuk menyempurnakan wudhu wudhu yang sesuai dengan Rasulullah SAW man tawadu'a nafah wudhu hala thumma yusalli ra'atain la yuhadith biha nafsah ghafarallahu lahu zambah barang siapa yang berwudhu seperti ini Salat dua rakaat setelahnya. Kemudian tidak membincangkannya. Allah akan mampuni dosa-dosanya. Berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Coba di antara manusia, mereka banyak yang belum mengetahui tata cara wudhu yang bagus. Di antaranya ketika mengusap rambut. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Apakah hanya mengenakan air pada rambutnya? Tidak. Rasulullah menjelaskan bada'a muqaddami ra'sihi thumma hadabah ila qafah thumma radda ila alladhi bada'a. Dimulai bagian belakang, dari bagian depan ini. Kemudian disampaikan ke belakang. Kemudian diarahkan lagi ke depan. Kita amati bagaimana masyarakat yang mereka mungkin belum mengetahui agama dengan sebenarnya. Terkadang wudhu hanya demikian. Ini menunjukkan bahwasanya wudhunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh itulah di antara bentuk agar dosa-dosa kita terampuni adalah dengan cara menyempurnakan wudhu. Wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid. Di antara bentuk manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada naungan kecuali naungannya adalah mereka-mereka seorang yang senantiasa datang ke masjid. Warajulun qalbu ma'allakun bil masajid. Dan seorang yang hatinya itu cenderung kepada masjid. Artinya terus menerus berupaya untuk mendatangi sholat berjamaah. Dan kita mengetahui bagaimana para sahabat menilai orang-orang yang tidak mau datang ke masjid. Wa ma ra'aituna yatakhallaf an salatil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Kami para sahabat menilai tidak ada seorang pun yang tidak hadir berjamaah kecuali pasti dia ini orang munafik. Maka hendaknya kita berupaya untuk datang ke masjid dan dengan itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, masa muslimin rahimani rahakumullah menunggu salat sampai salat berikutnya. Dulu ketika masih kecil, Bagaimana antusias masyarakat untuk bisa datang ke masjid dari batal maghrib sampai isya membaca Al-Quran di masjid. Tradisi yang bagus. Ketahuilah, walaupun dia berbincang-bincang di masjid, atau dia baca Al-Quranul Karim di masjid, ketahuilah dinilai sebagai orang yang sholat. Itulah ribat, itulah ribat mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Masa muslimin rahimani Di antara bentuk untuk menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan melakukan qiyamul lail terlebih lagi pada bulan Ramadan. Dalam hadis Abi Hurairah Al-Bukhari Muslim Rasulullah SAW menyatakan man qama ramadhana iman wahtisaban Ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini kesempatan yang bagus agar dosa-dosa kita terampuni. Seandainya meninggal pun juga meninggal dalam kondisi baik Wa man fa'ala dzalik asya bi khair wa mata bi khair. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan hidup dengan baik dan mati pun dalam keadaan baik. Ini adalah upaya. Upaya baik kita untuk bisa terampuni dosa-dosanya dengan melakukan sholat tarawih. Dalam hadis Bidar, Rasulullah SAW menyatakan, Man sallama al-imam hatta yang sarif kutibalahu kakiyamil laylah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya itu sama dengan melakukan sholat semalam suntuk. Siapa di antara kita yang mampu sholat dari badal isya sampai fajar sholatik? Tidak ada yang mampu di antara kita. Atau kita mungkin belum pernah melakukannya. Akan tapi dengan kita berjamaah salat tarawih dinilai sebagai orang-orang yang melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Dalam hadis Abi Umamah Rasulullah SAW menyatakan Alaikum bi lail Hendaknya kalian senantiasa melakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihin. Karena qiyamul lail itu adalah ketekunan dan kesungguhan orang-orang yang baik yang terdahulu. Fahuwa kurbatul ila rabbikum. Itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffirat lisayiat dan bisa mengampuni dosa-dosa. Wa manhatun 'anil ithm dan bisa membentengi seseorang dari perbuatan dosa. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Hakim dalam hadis Abi Umamah bahwa qiyamul lail itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kita lihat di antara penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhirina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila minal laili mayahjaun wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan surga dan mata air-mata air yang indah. Mereka akan mengambil anugerah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka di dunia dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di malam hari mereka itu sedikit tidurnya, berupaya melakukan qiyamul lail. Wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur mereka sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang baik dengan melakukan qiyamul lail fahuwa qurbatul ila rabbikum. Itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabb kalian. Innaka lan tasjud lillah sajdah illa rafa Allah biha darajah Wa mahalan hiya Nah, sungguhnya engkau tidak sujud dengan sekali sujud. Kecuali dengan itu. Allah akan mengangkat derajatnya dan juga menghapus dosanya. Kemudian juga muka mukafirat sayyat. dan bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa hatun anil itm dan bisa membentengi seorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh iya, itulah kita amati, kita teliti. Orang-orang yang biasa melakukan qiyamul lail tidak banyak melakukan perbuatan dosa di siang hari. Berbeda dengan mereka yang di malam hari. Hasbun bil lail wa nahar. Malam hari hanya untuk tidur. Siang hari, siang hari hanya untuk berbicara, ngobrol. Ini di antara orang munafik. Malam hari kerjanya tidur. Siang hari banyak bicaranya. Di antara ciri orang munafik. Oleh karena itu, masuk muslimin. Dengan kita melakukan qiyamul lail, itu akan bisa membentengi diri seseorang untuk menghindari perbuatan dosa-dosa. Inna salata tanha anil fahsya ibal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa membentengi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mudah-mudahan dengan khutbah yang khas ini memberikan semangat kepada kita untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jataba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd faya ayyuhal hadirun. Ketahuilah sebenarnya banyak sekali perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya perkara yang lain adalah dengan kita menyisihkan sebagian harta kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan, "Man adda zakat malih, zahaba anhu syarruh." Barang siapa yang telah menunaikan zakat dari harta bendanya, maka akan hilang kejelekan-kejelekan dari dirinya. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Karena tentunya di antara harta kita ini ada miliknya orang-orang fukara dan masakin. Harta ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tatkala sudah sampai tenggorokan nyawanya sampai tenggorokan kulta tali fulan kada wali fulan kada ini untuk fulan ini untuk fulan Waktu qad kana fulan memang ini untuk fulan sebenarnya harta sebagian kita sisihkan untuk bekal nanti pada Imul Kiamah dan ketahuilah harta yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, itu tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malak sedekah min mal. Tidak akan berkurang sedekah. Nah, harta benda dengan sedekah tersebut jadi harta bendanya akan berkurang. Dengan kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah menyebutkan wa yurbis sadaqat dan akan mengembangkan orang-orang yang bersodakoh. Akan semakin banyak hartanya. Jikalau mungkin di dunia didapatkan dia mendapatkan musibah, sudah dermawan tapi mengalami pailit, akan tapi di sisi Allah tidak akan berkurang. Telah kita tahu bagaimana hadis Abi Mas'ud tatkala ada seorang yang membawa seekor unta yang ada tali ada tandanya Jatuh afisabilah ini aku gunakan untuk jalan Allah. Rasulullah mengatakan laka sab'umi ahnaqah keluar waktu yaumil kiam. Engkau akan mendapatkan 700 ekor unta yang semua ada tanda tanda talinya nanti pada yaumil kiamah. Allah lipatkan dengan kelipatan yang sangat banyak harta yang kita simpan untuk diri kita sendiri itu akan berbahaya Berbeda dengan yang kita simpan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus pada yaumul kiamah. Inilah di antara upaya-upaya baik kita untuk bisa terampuni serusa. Mudah-mudahan Allah jadikan termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan semoga kaum muslimin diberikan pemahaman dengan agama ini dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر